الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواس والأوام Amma ba'du faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih. Faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berpesan kepada diri kami khususnya, umumnya kepada para jamaah, para hadirin. Di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, apapun situasi dan kondisinya, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangannya. Kesempurnaan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai hamba yang sangat dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kesempurnaan iman dan takwa pasti akan memperoleh ketenangan jiwa, ketentraman dalam kehidupan dan memperaih atau memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Baik itu masih berada di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 63 alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah Subhanahu wa taala berjanji secara khusus kepada masyarakat bangsa dan negara yang penduduknya sama iman dan bertakwa akan menurunkan keberkahan-keberkahan langit dan bumi akan diberikan sumber ekonomi yang subur diberikan kehidupan yang makmur gemari pahlo jinawi toto titi karto raharjo dan akan diberikan kehidupan baldatun toyibatun warabun wafur diberikan satu kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walau anna aghlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya kalau masyarakat penduduknya tidak ada yang iman dan tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak segan-segan akan menurunkan bencana, musibah dan malapetaka yang silih berganti yang tidak pernah kunjung selesai akibat dari perbuatan masyarakat itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan inna hadhil umma salah satu aksamin umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agamanya terbagi menjadi tiga golongan. Sehubungan dengan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi dengan firman-Nya di dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun di nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah dzalika wal fadlul kabir ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam di dalam menjalankan agamanya terbagi menjadi tiga golongan yang pertama zalimun li nafsi yang kedua muqtasid yang ketiga sabiqum bil khairati biidnillah Siapakah zalimun li nafsi? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, zalimun li nafsi adalah man ghalabat sayatuhu ala hasanatihi. Orang-orang yang seluruh kehidupannya, umurnya hanya digunakan untuk bergerimang di dalam dosa dan maksiat. Maka orang itulah menumpuk-numpuk dosa. Zalimun li nafsi. Kemudian yang kedua adalah muktasid Mentasawat sayatuhu sayiatuhu wa Di samping ia tunduk dan patuh beribadah kepada Allah, seiring dengan itu maksiat terus jalan. Kemudian yang ketiga, sabikum bil khairati biidnillah. Man rajahat hasanatuhu ala sayatihi. Orang-orang yang seluruh kehidupannya, umurnya, hanya digunakan untuk mengabdi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah disebut sebagai sabiqun bil khairati bi'nillah. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, man khairun nas? Siapakah sebaik-baik manusia itu?" Beliau menjawab, "Man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Bagus amal perbuatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari Abu Darin bertanya kepada Nabi tentang masalah kebaikan hubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka beliau memberikan jawaban dengan membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hingga akhir ayat wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa khinal ba's ulaika alladziina sadaku wa ulaika humul muttaqin. Ayat ini menjelaskan tentang masalah kesempurnaan iman dan bertakwa akan melahirkan sinar-sinar kebaikan yang antara lain kebaikan-kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiin. mempunyai satu keimanan yang kuat terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya pada hari kiamat. Keimanan yang demikian ini akan memberikan dorongan dan kesadaran kepada diri manusia bahwa amal perbuatannya selalu diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggung jawab besok di akhirat. In khairan fa khairun, siapapun saja yang berbuat baik di dunia akan dibalas kebaikan di akhirat. In syarran fa syarran. siapapun saja yang berbuat kejelekan maka akan dibalas di akhirat dengan kejelekan. Kemudian wal malaikati wal kitab wan nabiyyin mempunyai satu kekuatan iman dan kepercayaan yang kuat tentang masalah adanya para malaikat dan para kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sekaligus percaya kepada para nabi. Semuanya itu akan lebih mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan akan dikontrol oleh Al-Quran dan dibimbing oleh Al-Quran dan sepanjang hidupnya akan selamat dunia dan di akhirat. Kemudian kebaikan yang kedua cermin daripada keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina firriqob Ada satu kemauan yang kuat bahwa sebagian harta bendanya akan diberikan dan disumbangkan kepada saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan kepada fakir miskin kepada santunan yatim piatu dan diberikan kepada wujuhul khair kepada sektor-sektor kebaikan di antaranya adalah disumbangkan untuk pendirian dan pembangunan masjid musola madrasah dan pondok pesantren Semuanya itu adalah benteng-benteng pertahanan agama. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kebaikan yang ketiga adalah wa aqamas wa'atas zakah. Ada satu ketunduan dan kepatuhan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Apapun sulitnya, apapun beratnya, apapun keadaannya, maka selalu dan selalu akan mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian yang keempat, wal mufu nabi agdihim idza ahadu. Kesempurnaan iman dan takwa akan memancarkan menjadi diri manusia menjadi orang-orang yang jujur dalam semua aspek kehidupannya, termasuk menepati janji-janji yang dikokokkan, Apakah janji berkaitan dengan Allah atau janji yang berkaitan dengan sesama manusia? Kemudian yang kelima, wasobirina fil baksa iwa iwakinal iwa ba's. Kesempurnaan iman dan takwa akan melahirkan nilai-nilai kebaikan, termasuk ada kesabaran dalam segala aspek kehidupan. Ia tetap sabar menjalankan perintah Allah. Ia sabar akan menjauhi dan meninggalkan larangannya dan akan sabar menerima ujian dan cobaan yang telah menimpanya. Mereka itulah disebut sebagai ulaikal ladina sobaku wa ulaika humul muttaqun. Kesempurnaan iman dan takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, apapun kedudukan dan posisi kita, apakah kita sebagai hamba Allah berkapasitas sebagai anggota masyarakat ataupun kita sebagai orang-orang individual, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauh dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga kita benar-benar menjadi orang ulaika ala hudam rabbihim, menjadi orang-orang yang dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya menjadi orang wa ulaika humul muflihun menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian dan sekian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi nawwara basairal muhtadin.